Mitra bisnis, kami undang Anda untuk berbagi opini dalam Businessman Opinion Pas FM melalui line telepon 6339160 bersama saya Gary Sadewa. Mitra bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan pemerintah dinilai tidak pernah serius, merespons dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas – terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda soal ini? Kami buka line telepon 6339160, 6339160. Mitra bisnis Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan pemerintah dinilai tidak pernah serius merespons dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda soal ini? Kami tunggu di 9160. Ada yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pak Jeki. Selamat siang. Silakan Pak Jeki. Ya, kalau menurut saya ini cerminan dari buruknya kualitas pemimpin kita. Jadi bisa dibilang semua itu hanya wacana-wacana, instruksi dari atas, dalam hal ini presiden ke itu nggak ada yang jalan semua bidang. Bidang ekonomi, bidang keamanan, semua aspek. Jadi bisa dibilang kita ini negara yang tidak bertuan. Jadi apapun yang dihasilkan oleh pemimpin tidak ada yang berkualitas. Lebih penting bercitra. Hasilnya ya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeki. Kita beralih ke Pak Gilbert. Halo Pak Gilbert. Iya sabar aja 2014 kan kita ada pemimpin baru Yang lebih bagus Berani dan tidak Menciptakan mencitrakan diri sendiri ya Kalau ini kan juga nggak jelas ini berita dari Apa namanya eh, Stasiun TV-nya ini kan kelihatan bahwa Kelompok minoritas ya Minoritas yang mungkin aliran Syiah Yang satunya aliran yang eh, Islam Sunni atau Islam apa gitu kan Nah ini harusnya diperjelas, jadi kelihatan Bapak di mana. Yang minoritas ini kan mengalami pener tekanan ya, tekanan dan, dan intimidasi. Semua kan ini harusnya dilindungi oleh negara. Nah di sini kelihatan lalainya nih negara ini. Dan juga Menteri Agamanya itu harusnya ya dicopot dan tidak tidak berbuat apa-apa itu. Gitu aja makasih. Terima kasih Pak Gilbert, masih ada waktu mitra bisnis, masih kami tunggu di 6339160. Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum pernah terselesaikan. Yang disesalkan pemerintah dinilai tidak pernah serius merespons dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, Kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda? Masih kami tunggu di 633 9160, 633 9160. Selamat siang Pak Ali Selamat siang Pak Silakan Pak Silakan Pak Ali komentarnya Baik. Eh, gini Pak Ini memang betul ini sebetulnya kelemahan pemerintah ya Yang tidak mampu melindungi masyarakatnya Dari kebiadaban sekelompok orang yang mengatasnamakan agama Di negeri ini muncul secara radikalisme dalam agama. Agama sebetulnya tidak pernah mengajarkan radikalisme. Agama justru mengajarkan kasih sayang. Tapi sekelompok orang kemudian mengatasnamakan agama, membenarkan sikap-sikap tertentu untuk memaksakan kehendak kepada kelompok yang lain. Nah, susahnya pemerintah itu dalam hal ini bahkan polisi tidak melakukan tindakan apapun terhadap orang ini. Terkesan terjadi pembiaran. Nah mudah-mudahan peristiwa yang terjadi di Jember ini sebagai yang terakhir lah. Kita mengharapkan betul bahwa pemerintah ini dalam hal ini polisi untuk melakukan dan menurut saya yang paling penting itu adalah juga mencari provokator di Bali ini. Ini kan tidak terjadi begitu saja. Ini pasti ada provokasi-provokasi dan provokatornya itu sebetulnya sudah diketahui polisi, cuma polisi aja yang nggak mau bertindak. Saya kira itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali, kita ke penelpon terakhir kita. Selamat siang Pak Tantowi. Iya, siang. Ya. Silakan Pak. Iya, ini prihatin sekali ya keadaan di uh, ya nggak hanya di dia di seluruh Indonesia lah nah ada pihak minoritas yang selalu ditindas sama pihak yang mayoritas ya kita mohon semoga ini bisa dimengerti di ini sudah mau 2014 mungkin pemimpin yang sekarang ini takut untuk bertindak nanti takut ya keberlangsungan pindahnya kepemimpinan mereka jadi kurang mulus atau gimana ya cuman kita juga rakyat sekitar mungkin kalau bisa melawan lah supaya mereka tidak ditindas oleh mayoritas terima kasih baik terima kasih Pak Tontowi Mitra bisnis sampai di sini dulu bisnis Opinion kali ini. Tetap nantikan bisnis Opinion Pas FM selanjutnya. Tetap bersama kami, saya Giri Sadewa. Businessman Opinion Mitra bisnis kembali kami undang Anda untuk berbagi komentar dalam bisnis Opinion Pas FM melalui line telepon 6339160 bersama saya Gery Sadewa. Mitra bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan, pemerintah dinilai tidak pernah serius merespons dan cenderung membiarkan ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan kekerasan seperti ini bukanlah konflik sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda soal ini? Kami buka line telepon 6339160, 6339160. Mitra bisnis, Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan, pemerintah dinilai tidak pernah serius merespons dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda soal ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Halo sore Pak Syahril Selamat sore Silakan Pak Ya kalau saya amati Maafnya Pak ya semenjak reformasi ini benar-benar sesuatu yang terjadi yang di luar pemikiran manusia yang wajar. Jadi namanya konflik mengenai masalah agama, pembunuhan, atau tidak mati atas nama agama, udah begitu besar sekali di Indonesia ini. Jadi saya pemerintah harus keras, harus kuat menangani dalam hal ini. Kadang-kadang saya bermimpi, Pak, menginginkan kenapa nggak kita tiru RRT zamannya mau Ketung agama itu dikekang saja karena kelihatannya untuk kehidupan dunianya agamanya hanya membawa malah petaka peperangan peperangan hanya darah darah darah terima kasih terima kasih Pak Syahril kita beralih ke Pak Dibio halo halo sorry Pak Dibio Sayang sekali terputus. Mitra bisnis, masih kami undang Anda, masih kami tunggu di 633 9160, 633 9160. Ya begini Pak Halo Ya silakan Pak Bagian menurut kami Pak ya itu adalah Bahwa karena dalam hal ini kepolisian kurang tanggap dalam masalah itu Mestinya kan Sabara berserta bersah kerjasama dengan Depak Departemen Agama Berserta dengan masyarakat eh, setempat yang apa namanya mengetahui persoalannya Segera menuntaskan eh, perkara-perkaraannya Terutama golongan Ahmadiyah terhadap umat Islam Ataupun golongan yang kuat lainnya gitu Jadi otomatis mereka harus di diselaraskan apa maunya dan apa maknanya gitu. Jadi Depak itu mengadili mereka itu. Jadi fungsi Departemen Agama ada gitu. Jangan hanya mengurus haji aja yang kerjanya hanya mencari uang aja gitu loh. Jadi di sini pemerintah juga harus tanggap. Dalam hal ini Kementerian Masalah uh, Hankam juga menanggapi masalah itu. Tentara, polisi dan semua penegak hukum juga ikut eh, menangkap dan menyeret pelakunya yang melakukan penganiayaan karena berdalih agama itu karena di, samping menjelangkan persatuan Indonesia juga nggak ada lagi yang disebut apa sila,、uh, eh, sila keempat yaitu kerakyatan yang eh, yang disebutkan itu jadi oleh karena itu di samping sila pertama Pancasila itu juga dilanggar gitu loh di sini perlu diketahui bahwa apa maunya mereka mereka mau memaksakan supaya ikut golongannya dia gitu loh di situ apakah ada pasalnya gitulah terima kasih terima kasih Pak Didio kita beralih beralih ke Pak Hendro. Halo Pak Hendro. Ya, selamat sore Selamat Sore Pak Hendro, silakan. Ya, saya setuju dengan uh, pendapat uh, pertama dan kedua tadi. Ya, saya sangat setuju dengan uh, apa, pendapat uh, opini yang ke pertama dan kedua. Ditambah, ya fungsi pemerintah kan untuk melindungi rakyatnya, tidak ada minoritas. Bahkan yang minoritas itu harus dilindungi oleh mayoritas. Nah ini pemerintah kemana begitu kan? ya eh, jangan-jangan kita memerlukan seperti yang pendapat opini pertama tuh apa agama itu dikekang lah eh, ya, ya, kita penting sekuler negara sekuler itu lebih adil daripada negara agama coba lihat aja terima kasih terima kasih Pak Hendro halo Pak Andre silakan Pak Andre sayang sekali Pak Andre terputus Mitra bisnis, masih kami undang Anda, masih ada waktu. Rabu lalu terjadi bentrok antar kelompok massa di Jember, Jawa Timur, yang menyebabkan satu warga tewas. Bentrok itu diduga kelanjutan dari konflik berkepanjangan bernuansa agama yang sudah lama terjadi dan belum terselesaikan. Yang disesalkan pemerintah dinilai tidak pernah serius merespons dan cenderung membiarkan. Ada komentar dari Komisi Korban Kekerasan yang mengatakan, kekerasan seperti ini bukanlah konflik, sebab kekerasan dilakukan oleh satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang tidak berdaya melawan. Apa komentar Anda soal ini? Masih ada waktu di 6339160, 6339160. Halo, selamat sore Ibu Sias. Iya, saya merasa kebetulan saya sekolah, jadi saya tahu Sekolahnya di UIN, IAIN, Ciputat. Ternyata pakar sejarah dunia mengatakan, Prancis, Jerman, London, Kanada, Beijing bahasanya Arab. Kita sekarang baru tahu di 17 provinsi di Cina masjid banyak orang Islamnya banyak banget kita nggak tahu kan kita cuma tahu kata Cina lo makan babi sekaleng buat tempeleng Masya Allah saya haji, saya jual lihat. Di Mekah banyak sekali orang Islam, Pak, dari Cina. Makanya kita diadu terus. Dulu zaman Belanda, belakang Pak Harto. Tolong sekarang guru-guru ajarinlah. Semua sembilan wali songo Cina, semua. wajah Allah. Bagaimana nenek moyang kita Cina, kita hantem-hantem untuk tidak Cina. Janganlah begitu saya juga mohon ya jadi ntar kita pada miskin mendingan kita kaya jadi orang baik baik terima kasih Ibu Sias kami sudah menangkap apa maksud Anda kita beralih ke Pak Andri halo ya jadi konflik ini um, agama dijadikan media untuk mencapai suatu tujuan yang di, uh, ah, dijadikan media ini, ini apa ini alat-alat untuk mencapai satu tujuan. Ini salah ini dan juga nggak ada istilahnya uh, agama justru yang kecil harus dilindungi oleh mayoritas. Nggak ada yang kecil di injak Kalau mau perlu minyak minyak ya orang kaya yang injak yang miskin banyak kecil miskin kalau minyak minyak dengan uang jadi saya kan bukan dengan agama itu kalau eh, dengan cara begitu ya, ya yang, yang eh, mayoritas atau nggak ada istilah mayoritas yang besar ah ngegulungnya kecil lah kalau, kalau kita biarkan seperti itu ini adalah suatu uh, agama ini dijadikan media untuk mencapai suatu sasaran suatu idealisme ini salah ini konflik yang keliru harus diluruskan agama itu mengajarkan kita untuk berbudi luhur. Ya, bukan untuk mencapai suatu tujuan atau bukan untuk kekerasan. Ini sudah harus diluruskan semuanya. Dan tidak ada lagi mayoritas dan minoritas. Itu ajalah. Oke, terima kasih Pak Andre. Kita ke penelpon terakhir di bisnis Opinion kali ini, Pak Irwanto, halo. Ya, sorry. Ya, silakan Pak Irwanto. Saya terjemahkan eh, saya simulasikan ke dalam suatu keluarga negara kita saya simulasikan dalam suatu keluarga yang dalam tanda petik kita ini mungkin kurang beruntung karena kita ini sebagai adik kecil dihajar terus sama abangnya katakan abang itu mungkin eh, karena dia kesal minta uang ke orang tua nggak dapat dapat kita jadi pelampiasan berhubung kita di, lebih kecil jadi dihajar terus sampai kita babak telur. nanti ke orang tua orang tua bilang Gak apa-apa lah, dia kan abangmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwanto. Mitra bisnis sampai di sini dulu bisnismen opinion kali ini. Masih Anda bisa nantikan bisnismen opinion selanjutnya hanya di Pasar FM. Saya Giri Sadewa. Tetap bersama kami.